Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam teh wajib kecuali ayah nu teh wajib. Nu teh wajib ngajawab salam ayah dua, hiji jalma sare wong turu itu kagak wajib jawab salam. Yang kedua jalma gelo. Jadi mun ayah nu benta teu ngajawab salam eta berarti jelema cingeknya loba jelema gelona tadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarehat ternyata. Alhamdulillahilladzi arfa'as ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil atharil hukmiyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم Sahabat saya, anggota DPD RI, Kang Aceng Fikri. Jadi kalau beliau tadi bicara memang terkenal. Di Indonesia ini negara penyakitan yang bener disalah-salahkan nu salah dibener-benerkan Ari anu nikah dipersoalkan ainu zinah di rantep bener tuh ceng fikri mah tuh salah nikah tapi loba pejabat zina ngajar dong gue rakyat teh dia itu seorang putra kiai kiai besar di Garut almarhum Bapaknya punya pesantren, dia satu kobong dengan saya. Jadi Aceng Fikri itu Bupati Garut, mantan Bupati yang alfiahnya bisa bisa baca alfiah. Banyak ya Ustadz jika Aceng Fikri Zina. Makanya daripada zina nikah. Tapi ku sabab Indonesia negara gering, di Indonesia mana nikah teh digunjingkan. Aagim nikah dibenci. Namun salah Aagim. Bener tuh tapi nuzina zina di arah rantep nah, makanya bukan ngebela-bela bukan ngebela aceng firik ngebela kebenaran so apaan aceng firik bela nggak usah dibela juga ternyata jadi ketua DP, anggota DPD jadi bukan ngebela orang ngebela ajaran nah orang Indramayu nggak usah ikut-ikutan yang begitu ya daripada zina nikah bener gak daripada jadi PSK mending jadi PKS eh salah Mending jadi PS DPS. Katanya apa ya? Uh, ya daripada ngajual diri, mending kene ngajual roti. Mending jual es krim, toh. mending ngajual etata, uh, eh, eh, belian. Mending halal tapi daripada haram. Pak Lurah, nulang kami gawe salah. ke rakyat loba sodakoh. Pak RW nutupati resep ke AWW Pak RT nuperlente ngaping rakyat sing taliti karena kecil-kecil juga Anda itu wakil daripada Jokowi. Ustadz Yanto, Ustadz Taiwan yang sekarang lagi nonton juga di Taiwan sana, lagi streaming di sana. dae nama dunia teh dalam genggaman acara na dibalir katempo di Taiwan makanya ulah sok ngerakan orang balirna ke ditongton dia kurang Taiwan oh. ibu-ibu bapak-bapak saya tidak panjang-panjang karena panjang pendek amplop dibikin ke Ustadz Antona cara kelan <laughs> kade samun turun pak jujun cara kelan alah lajan teh nu nyara kelan teh ini ini aduh ampun jadi Ceng Fikri nanya ke saya Kang Akang di kacamata beki kanal wae heeh -he, gara-gara nenyo wae ini ini tanya isro Mi'raj sebenarnya kalau Mi'raj dari sini harus Misro Misro Mi'raj kalau Isra I'raj eh sok tanya ke ajengan gerasa kudu nama ulah Isra Mi'raj Isra rod. lamun Mi'raj kudu Misro di baik nggak apa-apa Yo, isra itu apa? Isra itu isen ke jeruk. Geser ke dalam. Itu kalau disingkat. Tapi isra dalam bahasa Arab artinya telah memperjalankan. Mi'raj dalam bahasa Arab artinya tangga, alat untuk naik. Jadi Jujun Junaidi barusan sudah melakukan Isra Mi'raj. Diperjalankan oleh protokol. Da nah, acan maing dahar jeruk jeng yang cau begitu cek protokol kepada Pak Jujun dipersilakan saya isro panggungnya tinggi malum Indramayu gitu panggungnya panggung tarling wae pan istilah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi dari Masjidil Haram ke Masjidil ke Sidratul Muntaha bolak-balik itulah Isra Mi'raj yang sedang diperingati oleh masyarakat Balir sekarang pertanyaannya jawab kurang ngaji mimitian neng tong malaweng sia kade ningali deleng neng kene anak kemana-mana ajak kemana-mana deleng neng kene lihat artis mumpung aku ada di depanmu pandanglah aku sepuas hatimu karena sebentar lagi aku akan meninggalkanmu ah. coba lihat pertanyaan pertama jawab kalau saya nanya pada orang balir Ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ke mana betul di mana di langit ketujuh mana langit ketujuh di sono saya naik pesawat gak pernah kena ke langit kalau begitu salah Pak Jujun jawaban saya tidak jawaban kamu benar nak kalau ada yang nanya sampai mana Nabi Somirod sampai ke langit ketujuh tidak salah. Hanya kalau dijawab itu nanya lagi orang. Nah biar orang nggak nanya lagi jawab dengan jawaban yang tuntas tas tas tas. Jadi kalau ada yang nanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya sampai kemana? Jawab oleh kamu sampai kepada Allah titik segede jebung. Benar gitu Pak Jujun eta jawaban dijamin benar. Kenapa? Ketika saya diundang oleh Ustadz Yanto ke Balir, maka tujuan saya ke Balir. Saya pasti sampai ke Balir karena tujuan saya ke sini. Atas izin Allah, saya datang sampai ke sini. Enggak datang ke Subang, enggak datang ke Pemda Indramayu karena yang ngundang orang Balir Ustadz Yanto, maka saya datang ke sini. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj diundang siapa? jadi pasti sampai kepada ya sudah titik jadi ulah teng ulang ngajawab anu ngundang beri pertanyaan tapi ke mana Nabi Isra Mi'raj tapi ke Allah ngeken pendengar Prima FM itu Prima FM penyiarna gelis gitu eh Benar gitu eta lain lah sia bohong siapa? ayah penyiar gitu apa ah eta malain lain nengah download itu eh, penyiar gelis gitu juga nama pinu studio <laughs> ya bu ibu jadi tepi mana Nabi Isra Mi'raj nges hiji pertanyaan kedua Nabi Muhammad itu mi'raj sampai pada Allah diperingati oleh kita tiap tahun pertanyaan kedua lalu kalau orang balirnya kapan mau mi'raj sampai pada Allah seperti Nabi Gitu atuh nanya na isro isen kajero. Nabi mah tepi ke Allah, wis tem, wis sampai, wis teka ning Allah. Nabi wis teka ning Allah. Nabi wis sampai kepada Allah. Sekarang sananya, wong sininya kapan mau datang pada Allah, kapan mau sampai pada Allah? Iraha orang Bali rek mi'raj ke Allah. Ayo orang mi'raj kan bingung tah sini ini aing mi'raj kumaha pan pajujun Nabi Muhammad mah mi'raj dititaku Allah make buruk ari urang balir ngapung ka nah make naon make buruk sarua naon burukna pulang Isra Mi'raj Rasulullah bersabda as-salatu mi'rajul mu'minin salat itu adalah alat untuk naik kita kepada Allah jadi orang balir dia kudu mikrod seperti nabi make naon alatna make so pertanyaan ketiga orang balir suka sholat enggak suka ayah nutara sholat ning balir anak yang tidak sholat akeh loba nengkene anak sekarang ada woi yang membedakan manusia dengan binatang itu so. Yang membedakan muslim dengan kafir itu so. Yang ditanya di hari kiamat pertama itu so. Jadi sayang kalau kamu tidak sholat. Kalau kamu tidak suka sholat, berdoa pada Allah. Ya Allah jangan jadikan aku manusia. Daripada aku tidak sholat jadi manusia. Dan nanti akan mendapat pertanyaan di hadapanmu di hisab nanti. Lebih baik jadikan aku seekor anjing saja ya Allah. Serius aing ngomong ya. Sebab di alam arwah ruh abduh baru anjing datang. Ya Allah kok saya jadi anjingnya? Malu dong saya najisnya mughalladhah, najisnya dagingnya diharamkan. Masa saya jadi anjing? Hina dong saya. Kata Allah, "Don't worry dong." Jangan khawatir, nying. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa tuh babi? Babi datang pada bayi Allah saya juga mau intru, mau, mau interupsi, mau demo saya juga. Kenapa lo saya dibikin babi? Hinanya sama dengan anjing. Kata Allah, jangan khawatir babi. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa? Orang yang tidak suka sholat. Tak nah, dengerin siapa babi. Pak Jujun manggil siapa? Manggil yang tidak suka sholat. Awas Pak Jujun jangan kencang-kencang di sini ada Jeger tahu nggak Pak Jujun preman. Takut sama dia mau orang sini gak ada yang berani. Nggak suka sholat, nggak preman babi. Kagak ada urusan, kagak takut gua. Awas Pak Jujun di sini ada tokoh masyarakat. Woi berpengaruh di sini. Suka sholat tidak tokoh babi. Pak Jujun kasar ya yang ngomongnya biarin. Saya memang makhluk kasar. Kalau saya malu halus mah ada yang datang ke sini. Bener gak? Karena saya malu kasar, kalau saya ngomongnya agak kasar, maaf. Kalau pahit anggap jamu, kalau manis anggap madu. Madu obat, jamu obat, ya dua-duanya jadi obat. Yang kencengnya, yang kasarnya jadi obat. Yang rapi, yang halusnya jadi obat. Semoga pulang saya dari Balir, penyakit orang Balir sembuh semuanya. Mana penyakit yang paling parah di mata Allah? Penyakit yang menjijikan di mata Allah bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, tapi orang yang tidak suka sholat. Wajahnya manusia, derajatnya sama dengan dua ekor binatang yang tadi kita sebutkan. Wei, enggak Pak Jujun, orang Balir mah sholat. Pak Jujun kan barusan mampir ke masjidnya, iya. Tapi tadi Ustaz Janto ngajak, yuk masjidnya penuh, yuk kebeke kebeke yuk Mas Jaja biar kebek sama uang kalau usah Janto ngomong gitu berarti masjidnya kosong kene kan logikanya begitu bener gak? jujur si Mok nok nok jujur nok masjidnya penuh kebek apa ora? Kebek ora? kosong masjidnya kan deket deket kampung di tengah kampung malah kenapa kok masjid jadi kosong pada tengah kampung ada uang pada kemana uangnya uangnya pada kemana ana nih rumah ana kagak kagak melaku nih masjid Masya Allah ada orang buta datang pada Rasul ya Rasul saya ini buta boleh nggak saya sholat di rumah minta keringanan karena dia buta minta sholat di rumah Rasul malah bertanya pada si buta hei buta masih kedengarankah suara azan dari masjid ke rumahmu kedengaran ya Rasul sepanjang suara azan masih kedengaran dari masjid ke rumahmu sholatlah engkau di masjid itu pada orang buta apalagi orang sini mah pada bentak kan jarang yang buta ya syaratnya kalau masih kedengaran suara azan dari masjid kecuali kalau dari masjid nggak kedengaran suara azan, ada kira-kira yang nggak kedengar dari masjid suara azan. kan pakai mic kan pakai speaker ada siapa yang tidak dengar orang bolot orang apa orang tuli nah kalau di balir masjidnya kosong padahal penduduknya banyak bapak-bapaknya ada di rumah saya yakin bapak-bapak yang tidak suka ke masjid bukan karena males tapi bolot telinganya ini saya mau cerita yang bolot-bolot nih lihat lihat woi saya dari dulu suka diganggu jin loh karena saya ini jun dulu saya lagi kecil tuh ngaji suka ditinggalin sama temen-temen karena temen-temen tinggi-tinggi jadi langkahnya gede-gede panjang-panjang saya kecil jadi kan belum lelet gitu tinggalin deh aing balik teh balik bawa obor ditinggalkan ke babaturan parem tak obor nate di kebon mangkaning datang jin belak bag we jin soak ngompol saya tuh bisa ngomong nanaon dan tidak bisa doa apapun kecuali baru bisa satu doa doa mau makan saya baca aja doa mau makan Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar sambil merem ketika saya buka mata jin sudah tidak ada karena jin mungkin mikir ada anak kecil mau makan gue kuncinya kabur nah, udah gede mah udah disebut ustad nah itu mah datang jin tujuh weh galak-galak marolotot ka aing jin Cek jin teh mah galak eh udah disebut ustad udah bisa baca ayat kursi saya bacain ayat kursi baru saya baca lima kali jin yang enam sudah pergi yang satu masih melotot ya macam teh baung sih galak pisannya bacakan kuing ayat kursi kagenep kalian melotot kene Ketika saya sedang baca ketujuh kalian ayat kursi, jin yang enam yang sudah pergi datang lagi. Bari narik anu hiji, bari ngomong ke jujun. Maaf Pak Ustadz, ini mah bolot. Gitu. Jadi jangankan manusia, jangankan uang jin juga kalau bolot mah nggak takut sama Allah, bener gak? Jadi kalau orang bangil, eh balir, tidak ada yang ke masjid, berarti dijamin mereka bolot-bolot telinganya. Pertanyaannya sananya ke ibu, bu, biar dengar si bapak-bapak nih. Kalau ngingetin orang bolot, gimana biasanya bu? Dikuma, dikuma? He, bener di Toel. Jadi engke kumane toel selaki mane. Rabine toel nanti. Ah, ah, ah, <laughs> Nanti suaminya protes, lu tuh gimana sih toel-toel emang gue tuli gitu? Nanti ibu tanya, emang bapak denger gitu? Ya denger normal, suara azan kedengeran, ya terkenal kedengeran. Kenapa menang baik? Bukan hanya saya, ibu-ibu juga harus jadi da'iyah. Laki-laki Ustadz Yanto da'i, kalau ibu da'iyah. Saya da'i, ibu. Saya ini ori, ibu. Kalau laki-laki haji, kalau perempuan hajah kalau laki-laki mau balik, perempuan mau roh. kalau laki-laki anta kalau perempuan makanya kalau ada yang nanya kok nggak ada ya kunti perempuan eh, laki-laki emang kunti mah perempuan yang namanya kunti mah bukan laki-laki atau ya perempuan kalau laki-laki mah kunta ya, bukan kuntilanak kuntalana <laughs> tapi saya yakin masjidnya penuh amin Anak-anak sholat ke masjid sayang ya. Wei, kamu suka sekolah? Pulang sekolah jam berapa kalau anak SMP di Indramayu? Sampai rumah jam berapa? Jam 1, jam setengah 2. Begitu datang ke rumah ditanya sama ibu bapaknya sholatnya apa makannya? Jujur. Jujur, odah siate sholat, makan. Dengarkan si ada siem, sayem, terlem, Tukiem. Ar. Kenapa kamu namanya Dimitri Dmitri Saklitunov? Bapak kamu orang Rusia? Bukan. Bapak kamu nama bapak saya Triono ibu kamu ngademi kok kamu Dimitri ya disingkat ngedemi dengan Triono Dimitri oh Oh gitu ternyata disingkat bapaknya ngademi mama ibu bapaknya ngadem ibunya ngademi bapaknya Triono jadi diambil Dimitri itu saklitunop apa saya lahir Sabtu Kliwon 7 November <laughs> terus panggilannya apa Demit Weh, nggak nggak diam, dengar deh. Nggak demi, dengar. Tumini, ada tumini, tukijan. <laughs> dengar saya mau nanya. Ini anak-anakmu kalau datang yang ditanya sholatnya apa makannya? Ta iya aing malu geuleuhna urang gantar teh ayeuna geus kariu pitaieun iya nu diurusna teh anak teh datang teh tanya teh sholatnya bu eh nak sudah setengah dua kamu sudah sholat belum sudah mah di mana di sono di mana dekat sekolah di masjid oke besok emak mau nanya ke sono ada nggak lu sholat di situ kalau lu, tau nggak sholat awas yula ya lu besok mama mau ke sono terus mamanya datang nanya nanya ke sono deh kalau orang gantar orang balir masih ada yang begitu nih telinga saya nih nih kok pulangnya anak-anak jam 3 jam 4 kadang-kadang sampai rumah Oh, kalau musim hujan blok-blok bajunya. Udah blok tuh basah, kuyup. Beda kalau dulu mah kita paceng lagi sekolah kan punya seragam cuma satu Pak Yanto. Eh kalau hujan teh diem dulu udah takut besok gak bisa sekolah. Anak sekarang mah bebelokan ngaja. Datang ke Ima ditanya, kuno siapa baju belok? Ngajawab nama pakai lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi itu basah bajunya kenapa aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat datangnya kemana dulu aku tersesat dan tak tahu gara jalan pulang Ya Allah, bapak nanya benar-benar, mama nanya sebenar-benar nanya, kenapa kamu jawabnya main-main? Gimana nasib kamu kalau mama udah nggak ada? Aku tanpamu. Raginang. <laughs> Apa urusannya saya yang lihat jam, ibu yang ribut? Perasaan ini jam saya, dilihat sama mata saya, Mas Buloh. Terus, terus, terus. Lanjutkan. Cius. Mie apa? Oke. Baik. Saya yakin orang Balir, wong Dramayu, semuanya wong Dermayu solat-solat. Amin. Lanjutkan ngajinya. Nabi Mi'raj sampai pada Allah. Orang Balir harus ikut Nabi Mi'raj sampai pada Allah. Pakai apa alatnya? Pakai sholat. Pertanyaan ketiga suka sholat? Jawabannya suka. Pertanyaan keempat. Ibu bapak suka sholat. Sholat alat mi'raj. Pertanyaan selanjutnya. Pernahkah ibu dan bapak dengan sholatnya mi'raj? Pernah teh yang pakai sholat mana mi'raj jika Nabi ngapung ke langit ketujuh? Pernah teh? Pak Jujun pertanyaannya gila ya katanya liur aing mah. Pak Jujun, Pak Nabi mah mi'raj make buruk ngapung tapi ke Allah. Saya ge salat geus ka arti, tapi dah saya salat dari mulai kanak-kanak sampai punya anak, sampai tidak bisa punya anak, sampai balik lagi ke masa kanak-kanak, ke kanak-kanakan. Saya sudah belum pernah salat ngapung ke Allah. Cek ni teh ngomong gitu cek nenek. Ya. Yeah. Pak Jujun saya mah sholat dari dulu sampai sekarang nggak pernah berterbang ke langit saya mah diem aja di sajadah nah ini yang mau saya bahas sholat kita yang syariat belum bisa menyampaikan kita pada Allah sholat syariat kita baru sampai pada sajadah saja saya tanya ibu sholat lamun ruku lamun sujud tarang tapi ke tuur tapi ke mana dampa suku tepi ke mana lengan tepi ke mana jidatmu mukamu telapak tanganmu lututmu kedua kakimu baru sampai ke sajadah belum sampai pada Allah yang sampai pada Allah apanya sih Pak Jujun bacaannya enggak bacaan mah baru sampai ke telinga orang coba saya jadi imam umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kenapa ibu jawab amin? Karena kedengaran. Jadi suara saya baru sampai ke telinga. Jadi bacaan itu belum sampai pada Allah, baru sampai ke telinga orang yang mendengar. Benar gak? Terus yang sampai pada Allah yang mana? Oke, yuk kita ngaji sekarang. Salat tuh ada dua macam, Bu. Ada salat syariat. Mana salat syariat? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Salat yang sudah jelas waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan sunat-sunat yang lainnya. Itu namanya sholat syariat. Kiblatnya juga kiblat syariat. Kemana kiblatnya? Fawalli wajhaka syatrol masjidil harus menghadap ke Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di sebelah barat Balir. Jadi orang Balir sholatnya harus menghadap ke barat, bukan ke barat karena memang Ka'bahnya ada di sebelah barat Balir. Kalau ibu di sebelah barat Ka'bah diamnya, maka ibu baliknya ke timur. Makanya ada kakek-kakek pulang hajian ke Garut, balik ke Garut, sholatnya jadi malik kawetan. Cek in bah, naca balik di Mekah, sholat jadi malik kawetan, menang sia. Sirama belum ke Mekah, di Mekah mah sholat kamana we malik na bebas. Emang kalau di Mekah mah yang sebelah timur Ka'bah ke Ka'bah ke barat, yang sebelah barat Ka'bah ke timur, yang utara Ka'bah ke selatan, sebelah selatan Ka'bah ke utara, ngidul dengan lor, lore Ka'bah ning ngidul, kulon ngaler, eh, ngetan, ngetan ngaler, semuanya menghadap Ka. Hari urang dia mah temenang malik kawetan da Ka'bah nage kuleuneun balir. Jadi urang balir Mak kudu yang harap kaku. Karena di belah kulon ayah Ka'bah. Nah, bener tak? kata tadi Sholatnya tentu, kiblatnya tentu, waktunya tentu. Itu namanya sholat syariat. Belum sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah yang mana? Sholat yang kedua. Namanya sholat torekat. Begitu ulama tasawuf menyebutnya. Sholat torekat itu yang mana? Sholatnya bukan sholat yang ditentukan waktunya. Tapi sholat yang tidak mengenal waktu. Selama hayat di kantung badan Anda wajib sholat. Kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi langsung pada Allah. Waktunya setiap sepanjang waktu, manakalanya wakmu masih ada di dagamu, maka kita wajib sholat apa sholatnya? Bukan sholat badan, bukan sholat jawariah bukan sholat gerakan, bukan sholat mulut. Tapi yang sholat adalah kolbunya. Apa sholat kolbu? Hati yang berzikir pada Allah.